Ini siapakah yang bisa, siapakah yang berani memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana mimma taqaddam min al-ayati anna syafaah التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله sudah lewat pembahasan bahwasanya syafaat-syafaat yang dinafikan dalam Al-Quran yang ditiadakan atau yang dijuluki dengan syafa'ah manfiyah adalah yang tutlab min ghairillah yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa syafaat akan terjadi nanti di akhirat biidni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama ayat ini dengan ayat yauma idin la tanfa'u syafa'atu illa liman adina lahu rahman wa radiya lahu qawla hari itu tidak akan bermanfaat syafaat kecuali dengan izin Allah yang Maha Rahman dan diridhoi ucapannya. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih sama kandungan maknanya dengan yauma idzin la tanfa'u syafa'ah hari itu nggak akan bermanfaat syafaat kecuali dengan izin Allah dan keriduannya. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين maka dijelaskan dalam ayat-ayat yang seperti ini bahwa syafaat tidak akan terjadi yaumul qiyamah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama idnur rabbi taala. Yang pertama izin Allah subhanahu wa taala. Lisyafi' an yashfa' izin dari Allah untuk yang memberi syafaat waridahu anil ma'dun yang kedua keridhaan yang diberi syafaat wa huwa ta'ala la yarda min al aqwali wal amal al zahira wal batinah illa ma urida bihi wajhuh sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho kepada ucapan apapun, perbuatan apapun, yang lahir maupun yang batin, kecuali yang diinginkan dengannya wajah Allah. Allah nggak ridho dengan perbuatan, kecuali yang ikhlas. Allah tidak ridho terhadap ucapan, kecuali yang ikhlas. Yang urida bihi wajhu. Yang diinginkan dengannya adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. ولقي العبد به مخلصا غير شاك في ذلك dan juga Allah meridhai seseorang kalau orang tersebut ikhlas tidak ragu tentang Allah dan keesaannya dan tidak mencampurinya dengan kesyirikan-kesyirikan akbar Kama dalla ala kal hadis sahih. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sahih. Hadis man? Hadis Abu Hurairah Radiyallahu taala anhu. Yaitu kalimatnya yang bertanya kepada Nabi ya Rasulullah man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah siapa manusia paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Dijawab man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan konsekuensi sidqan min qalbih. sayati dzalik dan akan datang nanti insyaallah. Fi kalami Syekhul Islam pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan lagi ayat berikutnya yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Betapa banyak malaikat-malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun. Betapa banyak malaikat di langit yang syafaatnya tidak bermanfaat. Illa. Kecuali min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi siapa yang dikehendakinya dan diridhoinya. Dua syarat tadi terkandung dalam ayat ini. Min ba'di an ya'dan izin. Min di an ya'dan Allah. Bagi yang memberikan syafaat dapat izin. Liman yasha'u wa yarda. Bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Ini syarat al-masyfur. Syarat yang diberi syafaat. Yasha wa yarda. Allah kehendaki dan Allah ridai. Kalau Allah tidak kehendaki, nggak akan dapat syafaat. Walaupun dia merengek meminta syafaat. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan diberi syafaat. Kalau Allah tidak ridhoi, tidak akan mendapatkan syafaat. Karena memang pemilik syafaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan bahwa syafaat itu milik Allah seluruhnya. Ayat ini sama dengan ayat sebelumnya man dalladhi indahu illa bi'idnih. Sama dengan ayat sebelumnya yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa liman adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Ayat ini mirip semakna dengan ayat wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Bukan satu ayat, ternyata sekian ayat sama maknanya. Faida kana hadza fi haqq al malaikah al muqarrabin. Kalau demikian keadaan para malaikat-malaikat yang muqarrabin yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang dekat dengan Allah karena tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang, tidak pernah. Masya Allah. Itu malaikat. Ya maluna ma yu'marun. Mengerjakan apa yang diperintah. Ya fa'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Yang Allah sebut dengan ibadun mukramun. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tetapi toh malaikat yang didekatkan, malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang suci, malaikat-malaikat yang tidak pernah menyelisih perintah Allah. Ternyata la tughni syafa'atuhum syai'a. Ternyata syafaat yang gak bermanfaat. Kecuali untuk siapa yang diridhoi. Kecuali kalau diizinkan. Kalau malaikat saja demikian, apalagi manusia. Kalau malaikat saja demikian keadaannya, apalagi manusia. Fakaifa tarjuna ayyuhal jahilun Syafa'ata hadhil andad maka kalian wahai orang-orang jahil bagaimana akan mengharap syafaat dari tandingan-tandingan Allah sekutu-sekutu yang kalian jadikan ke kuburan-kuburan keramat, ke pohon-pohon keramat, ke orang-orang mati, meminta syafaat. La tughni syafa'atuhum syai'a. Enggak akan bermanfaat syafaat mereka sedikit pun illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali kalau Allah izinkan, kecuali kalau Allah ridai. Percuma walaupun kau menangis di kuburan tersebut dengan nangis darah sekalipun. Walaupun kau merengek-rengek padanya, berikan syafaat padaku, berikan syafaat kau. Dia nggak akan berani berbicara tanpa izin Allah. Wali-wali tersebut tidak akan berani berkata apapun tanpa izin dari Allah. Malaikat saja nggak berani, apalagi manusia. Tapi kan wali, tinggi mana tingkat kewaliannya dengan malaikat? Tinggi mana kedekatannya dengan malaikat-malaikat mukarrabun? Ibadun mukramun. Tinggi mana? Wali-wali yang kalian anggap sebagai wali. Tinggi mana dengan para malaikat? Ternyata malaikat-malaikat itu la yatakallamuna illa tidak berbicara kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Wala yatakallamun. Enggak berani berbicara apalagi memberi syafaat. Apalagi manusia. Apalagi manusia yang tidak ada yang suci kecuali Rasul. Wahum la yasra ibadataha. Wahuwa Lam yusyarri' ibadataha. Padahal Allah sendiri tidak mengizinkan, tidak menyariatkan mengibadahi kuburan untuk minta syafaat. Allah tidak mengajarkan untuk berdoa minta syafaat pada kuburan. Tidak. Lafil Quran wala fil sunnah tidak melalui ucapannya dalam Quran, tidak pula melalui ucapan rasulnya, utusannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada syariatnya meminta syafaat kepada benda mati atau orang mati. Tidak ada. Wala idna fiha. Berarti nggak ada izin dari Allah. Bal qad naha anha ala al jami'i rusuli. Bahkan sebaliknya justru yang ada larangan. Dilarang untuk berdoa pada selain Allah dan itu melalui lisan-lisan para rasul seluruhnya. Wa anzal bin nahyi an dalik jami' kutubi. Bahkan juga diturunkan dalam kitab-kitab seluruhnya. Kitab-kitab Samawiyah. Injil, Taurat, dan Al-Quran. Tidak ada di dalamnya minta syafaat merengek berdoa kepada kuburan atau orang mati. Tidak ada. Tiknya anzala bin nahyi. Allah turunkan larangan dalam Quran. Sebagaimana Allah turunkan larangannya dalam Taurat dan Injil. Dan kitab-kitab sebelumnya dalam Suhuf Musa. Wa Suhuf Ibrahim. Dalil berikutnya. Berkata lagi Musannif rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له قد مصنف dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dalil berikutnya. Yaitu dalam surat Saba ayat 22 dan 23. Qul id'u alladziina za'amtum. Kata Allah, qul id'u. Katakan, panggillah semua yang kalian anggap bisa membela kalian, bisa menolong kalian selain Allah. Panggillah semua yang kalian anggap bisa membela kalian, bisa memberikan syafaat pada kalian, bisa menolong kalian. Panggil mereka semua. La yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki sebiji darah pun. Tidak memiliki sebiji khardal pun. Tidak memiliki sekecil apapun di langit ataupun di bumi. Mau minta pada siapa? Pada aulia la likun. Pada malaikat la likun. Pada benda-benda mati apalagi la likun. Mereka tidak memiliki apapun di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum fihima min syirkin dan Allah tidak memiliki sekutu pada keduanya langit dan bumi. Kalau pemilik nggak ada, kata Allah, bahkan ikut memiliki pun tidak, karena Allah tidak punya sekutu, nggak punya partner dalam pemilikan, nggak punya sekutu yang urun sama-sama memiliki langit dan bumi. Allah sekian persen, kemudian wali ini sekian persen. Tidak ada. Allah tidak memiliki sekutu apapun. Baik. Kelemahan kedua. Kelemahan ketiga wa malahu minhum min zahir. Dan Allah tidak memiliki zahir. Zahir itu pendukung, pembantu dalam artian Allah memerlukan makhluk ini atau memerlukan sesuatu ini tidak ada. Maka alasan ketiga pun tertolak. Alasan pertama, saya minta pada wali fulan yang sudah mati ini karena mereka memiliki tidak. Kata Allah la likun. Oh bukan, maksud saya ikut andil dalam memiliki sekutunya Allah. Allah tidak punya sekutu. Yang kedua. Alasan ketiga, ya memang sih tidak memiliki dan juga tidak menjadi sekutu dalam memilikan. Tapi kan paling tidak dia itu uh, dohirnya Allah SWT yang mendukung dan membantu Allah. Tidak. Allah tidak butuh siapapun untuk membantunya. Allah tidak butuh malaikat. Allah ciptakan malaikat. Tapi bukan karena Allah butuh. Allah ghaniyun anil alamin. Allah maha kaya. Tidak memerlukan siapapun dan tidak ada hajat pada siapapun. La malaika wala insan. Apa yang di langit maupun yang di bumi. Allah tidak ada hajat, tidak ada keperluan pada mereka. Allah menciptakan bukan karena memerlukan. Barakallahu fiikum. Ada alasan keempat. Nah, ini alasannya yang sampai hari ini masih dipakai. Ya. Tapi kan paling tidak nanti bisa ngasih syafaat yang qiyamah. Ya. Allah sebutkan pada ayat berikutnya secara khusus. Wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adinalah dan tidak bermanfaat syafaat sedikit pun yaumul qiyamah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Habis. Alasan-alasan mereka semuanya tertolak. Silahkan. Lihatlah mereka-mereka para penyembah-penyembah berhala dalam agama apapun. Agama kesyirikan. Silahkan. Tanyakan pada mereka, mengapa kamu menyembah pohon, mengapa kamu menyembah batu, mengapa kamu menyembah ini, menyembah itu. Ada yang menyembah arwah-arwah gentayangan, ada yang menyembah orang mati. Tanyakan, apa yang kalian inginkan? Ini sudah dibantah semua oleh Allah. Ada yang karena saya ingin meminta ini, minta itu. Emang yang punya siapa? Tanyakan, kamu yakin benda-benda itu yang memiliki? La yamlikuna mithqala dzarratin. Mereka tidak memiliki sedikit pun seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ikut memiliki sedikit pun. Alasan kedua, barangkali ikut andil dalam pemilikan. Allah tidak punya sekutu. Allah bantah pula dengan kalimatnya wa ma lahum fihima min syirkin dan mereka tidak memiliki sekutu bersama Allah tidak alasan ketiga pun ditolak wa malahu minhum min zahir dan Allah tidak butuh zahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah alasan terakhir ya tapi kan bisa membela kita nanti yang qiyamah emang dia bisa membela tanpa izin Allah Emang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah? Emang dia bisa berani berbicara tanpa Allah izinkan? Malaikat saja tidak berani. La yatakallamun. Illa liman adinalah. Tidak akan berani berbicara kecuali kalau diizinkan. Barakallahu fikum. Maka Allah bantah pula wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki ucapan yang sangat bagus. Walaupun agak panjang tapi dinukil lengkap di sini. Karena bagusnya ucapan beliau. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fil kalami ala hadil ayat ketika menjelaskan ayat-ayat ini qad qata Allahul asbab Kata Ibnu Qayyim, Allah telah memutus, memotong semua alasan-alasan. Allati yata'allak bihal musyrikuna jami'an. Yang dipakai oleh musyrikin seluruhnya. Semua alasan-alasan sudah Allah putus. Fal musyrik innama yattakhid ma'budahu lima yahsul lahu minan nafa'. Karena musyrikin penyembah apapun mereka menyembah selain Allah karena ingin mendapatkan manfaat. Dan manfaat tidak mungkin akan didapat kecuali kalau dia memiliki salah satu dari empat perkara ini. Manfaat nggak akan didapat kecuali kalau yang disembah ini memiliki atau sekutunya pemilik atau menjadi partnernya pemilik dohirnya pemilik atau bisa membela nanti di hadapan pemilik. Baik. Tidak akan bisa mendapatkan manfaat kepada atau dari yang disembahnya kecuali kalau yang disembahnya ini memiliki empat perkara ini. Imam Malik bisa jadi pemilik lima yuridu apa yang diinginkan abiduhu minhu Fa'in lam yakun malikan kalau bukan pemilik paling tidak sekutunya pemilik. Fa'in lam yakun syarikan kalau bukan sekutunya pemilik paling tidak dia sebagai mu'in. Penolong dan pembantunya. Pemilik. Kamu kan penolongnya pemilik. Kamu kan pembantunya pemilik. Mintakanlah begini dan begitu. Kalau enggak jangan ditolong. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah tidak memerlukan pertolongan siapapun, Allah tidak memerlukan bantuan siapapun, tidak ada bagi Allah zahir. Tidak ada. Fa'ilam yakun mu'inan, kalau bukan mu'in, bukan penolong, Walau zahir, karena syafi'an. Biasanya harapan mereka paling tidak bisa membela, memberikan syafaat. Ini pun dinafikan oleh Allah. Tidak bisa. Kalau nggak diizinkan oleh Allah, nggak akan dia bisa memberi. Maka doalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Pemiliknya. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya. Fanafa subhanahu al-maratib al-arba' nafyan murattaban. Maka Allah pun menafikan alasan-alasan tadi dengan tersusun. Muntakilan minal a'la ilal adna. Berpindah dari yang paling tinggi sampai paling bawah. Pemilik tidak ada. Mereka tidak memiliki sedikit pun. Terus di bawahnya. Sekutunya pemilik. Juga enggak. Atau paling tidak pendukungnya. Juga tidak. Atau membela. Juga tidak. Tidak Dinafikan oleh Allah. Minal a'la. Murattaban. Tersusun rapi dari atas sampai ke bawah. Nafal mulk. Menafikan kepemilikan. Nafas syarikah menafikan persekutuan. Wal mudaharah menafikan dukungan. syafa'ah dan menafikan pula syafaat. Kalau tanpa izin Allah tidak ada. Tanpa keriduan Allah nggak akan ada. Wa asbata syafa'atan la nasiba fiha li musyrik. Kemudian Allah tetapkan bahwa syafaat itu tidak akan bisa didapat oleh orang musyrik. Yaitu syafaat yang diizinkan oleh Allah. Siapa yang diizinkan? Disebutkan beberapa dalil-dalil. Seperti Rasulullah SAW diizinkan nanti. Demikian pula malaikat akan berbicara kalau diizinkan. Demikian pula orang-orang saleh. Demikian pula para syuhada. Orang yang terbunuh syahid. Tetapi mereka tidak bisa memberikan syafaatnya kepada siapa yang dikehendaki mereka. Tidak bisa. Mereka memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Barakallahu fikum. Karena yang berhak mendapatkan syafaat adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Abu Hurairah bertanya, "Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah?" Dan Allah memujinya. Sungguh aku sudah menduga. Nggak akan tanya pertanyaan seperti ini kecuali engkau. Aku sudah menduga. Nggak akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini kecuali engkau. Karena Allah SAW melihat kecerdasan dan kejelian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka dijawab, yang akan mendapatkan syafaatku adalah pendosa-pendosa dari umatku, orang yang berdosa dari umatku tetapi dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Artinya tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kalau kemudian dia minta ke kuburan berdoa meratap kepada makhluk. Berarti dia merusak tauhidnya. Kalau rusak tauhidnya maka terhalang dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru didapatkan sebaliknya. Yang diharapkan syafaat justru terhalang dari syafaat. Al jazau min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Minta syafaat bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Jatuh pada syirik. Maka balasannya justru terhalang dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena berbuat syirik. Qala dikatakan selanjutnya <clears throat> فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد maka cukuplah ayat ini sebagai cahaya sebagai bukti-bukti sebagai pemurnian terhadap tauhid cukup ayat ini sebagai qat'an li usuli syirik cukup ayat ini sebagai pemotong pemutus semua alasan-alasan musyrikin wa mawaduhu liman aqalaha tentunya bagi mereka-mereka yang berakal yang bisa memahami masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah wal Quran mamlu'un min amthaliha wa nadhairiha Al-Quran ini penuh dengan ayat-ayat yang seperti ini. Mamlu. Min amthaliha wa nadhairiha dari ayat-ayat yang semirip dengan ini, atau semakna dengan ini, atau yang terkandung dengan kandungan sama dengan ini. Walakin aktaran nasi la yash'urun. Tapi sayang sekali kebanyakan manusia tidak mau memahami. Kebanyakan manusia tidak merasa. Ayat segitu banyaknya berbicara tentang masalah ini seakan-akan gak pernah dibaca. Kalaupun dibaca tidak dipahami. Kalaupun dipahami tidak dimasukkan dalam hati. Nasallallahu La yash'urun, tidak merasa. Bidukhulil waqi' tahtahu. Tidak merasa bahwa yang terjadi padamu itu terkena dalam ayat ini. Tidak merasa. Baca tiap hari. Khataman, Masya Allah Ayat yang tadi dibaca dibaca madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Bahkan lebih bagus dari saya bacanya. Mujawad, murattal tertilan. Masya Allah. Napasnya panjang. Kamu nggak akan bisa. Tapi nggak merasa. Kalau yang sedang dibantah dalam ayat itu adalah dia. Ketika kemarin ke kuburan minta aku syafaat, belalah aku yang qiyamah. Itu kena dalam ayat tadi. Eh, siapa yang akan memberikan syafaat tanpa izin Allah? Terkena dengan ayat yang dia baca. Ulidul ladina za'amtum. Katakan, orang-orang yang kalian anggap bisa membela kalian, apakah mereka memiliki? Tidak memiliki sedikit pun. Dibaca dengan lantunan bacaan yang hebat. Tapi sayang, tidak merasa kalau ayat itu sedang membantah mereka, membantah dirinya ketika dia meminta syafaat kepada batu-batu nisan. Memeluknya, meluk batu nisan sambil mengatakan belalah aku nanti di hadapan Allah. Isfa'li indallah. Qanifiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qal wa tadammunahu lahu tidak merasa kalau ayat ini mengandung bantahan terhadap perbuatan mereka. Wa yadunnuhu fi naw'in wa qaumin qad khalu min qabl. Selalu mengira bahwa ayat ini tentang satu jenis kesyirikan, tentang satu kaum yang sudah lewat. Ya, coba lihat kalau mereka menterjemahkan. Tadi membaca saja tidak memahami. Ada yang membacanya dan memahaminya, bahkan menerangkannya. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة Katakan, siapa yang kalian seru itu tidak memiliki sedikit pun. Ini cerita ketika musyrikin jahiliyah menyembah Lata, Uzza dan Manat. Iya, memang. Tetapi apakah tidak tercakup di dalamnya orang yang mendatangi kuburan-kuburan seperti kuburan Lata? Apakah tidak termasuk di dalamnya mereka-mereka yang mendatangi tonggak-tonggak pohon keramat seperti Uzza? Apakah tidak sama dengan mereka-mereka yang mendatangi batu-batu? Seperti manat. Apakah tidak sama? Tidak merasa kalau itu terkena. Selalu berbicaranya tentang aumin qad khalat. Tentang naw'in qad intahat. Tentang kaum sudah lewat. Tentang jenis yang sudah lewat. Tentang cerita masa lalu Khonifuddin a'azakumullah. Akhirnya mereka tidak mendapatkan manfaat dari bacaan-bacaan mereka. Qala rahimahullah. Berkata beliau rahimahullah, walam yu'qibu warisan. Menganggap bahwa itu tentang kaum yang telah lewat dan tidak pernah ada ahli warisnya. Musyrikin jahiliyah dulu Musyrikin jahiliyah dulu, musyrikin jahiliyah dulu. Sebentar Pak Ustaz. Ya. Pak Kiai, apakah itu tadi kaum yang telah lewat tadi jahiliyah? Apakah nggak ada orang yang sedih itu hari ini? Dikiranya sudah nggak ada ahli warisnya. Apa nggak ada ahli warisnya? Yang meyakini dengan keyakinan seperti jahiliyah bahwa kuburan Latta bisa memberikan syafaat nanti yaumul qiyamah. Qulibina azakumullah. Wa la amrillah. In kana ulaika qad khalau faqad warasahum. Sungguh demi Allah. Kalaupun kaum jahiliyah itu sudah lewat, musyrikin jahiliyah telah lewat, penyembah-penyembah kuburan Latta telah lewat, tetapi ada pewaris-pewarisnya yang membangkitkan kembali Kesirikan jahiliyah. Au misluhum. Au syarrun minhum. Ima polanjutnya. Ima yang sama dengan mereka. Atau yang lebih jelek dari mereka. Atau yang di bawah mereka sedikit. Atau yang mirip-mirip dengan mereka. Ada apa enggak ada? Ada. Kalau kamu menyatakan enggak ada. Berarti ayat ini sudah enggak terpakai. Begitu. Wah itu ini nggak terpakai sudah nggak ada sekarang. Itu zaman dulu orang nyembah batu, nyembah kuburan, nyembah... dulu itu sekarang nggak ada. Begitu. Jadi percuma ayat ini dibaca. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tanawal al-Quran lahum katanawulihi liulaik. Maka ayat ini mengenai mereka seperti mengenai mereka yang dulu Ayat ini mengenai kaum jahiliyah dan juga mengenai mereka-mereka yang mirip, mereka-mereka yang seperti kaum jahiliyah. Meminta pertolongan pada kuburan, kepada pohon, meminta perlindungan kepada batu, kepada pohon, meminta syafaat kepada kuburan, kepada pohon, keramat kepada batu, segala macam. Kepada keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallahu salam ala afiyah. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat zuhur باذن taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.